Idhar. Am tas aluhum mati juga ketemu kho. Am tas aluhum kharajan kharja Kalau dihentikan jadi mati iwan. Karena disambung jadi ifa. Karena setelah tanwinnya ketemu fa. Kharaja fa kharaju fa kharaju fa khair. Wa huwa khairur apa katanya? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik. Dan dia adalah memberi rezeki yang paling baik. Ini apa katanya? Nah, catatan kakinya ada pot-potnya 1025. Upah dari Tuhan ialah furqan Surah Al-Furqan ini surah ke dicari baju kan dua dua dua tiga dua empat ya ada kedua ya. Katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu. Melainkan mengharapkan kepatuhan orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup atau yang kekal dan yang tidak mati. Dan bertasbihlah dengan memujinya memuji Allah. Dan cukuplah dia Allah yang mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Oh ya, jelas. Tentang ini ada juga di surah Sabah, ya, surah ke-34. Coba baca lagi. Menarik sekali kan? Kalau nggak begini mah. ya, kita bukunya ada, indeksnya Quran ada, tapi nggak pernah dibaca. Sekalian sambil belajar membaca. Surah Sabah, surah ke-34, ayat ke-47. Sudah ketemu? Surah Sabah, surah 34, ayatnya ayat yang ke 47 ini ya ya Pak Ustadz hari ini tidak ada morotal ya <laughs> karena tadi listriknya mati sebelah itu saya pikir pemancarnya yang rusak tapi ternyata listriknya tidak masuk mohon maaf ya insyaallah besok diteruskan sudah ketemu sudah sahabatnya surah ke-34 ayat 47 ada ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qul ma sa'altukum Qul ma sa'altukum Ini nanti ketemu mim idgham itu ya Qul idharakum lam nanti Qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد apa katanya katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu maka itu untuk kamu ini apa katanya 1258 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka tetapi yang diminta Rasulullah sebagai upah ialah agar mereka beriman kepada Allah. Dan iman itu adalah buat kebaikan mereka sendiri. itu ya. Cukup jelas. Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini banyak sekali ya. Nanti bisa lihat juga di surah Sad ya, surah ke-38, ayat 86. Hmm, kemudian di surah ke-42 surah Ashura ayat 23. Dilihat juga surah At-Tur surah ke-52 ayat 40 ya yang belum memiliki indeks Quran. Saya ulang. Surah Sod surah ke-38 ayat 86. Kemudian surah Ashura ayat 42 ayat 42 maaf Surah As-Surah surah ke-42 ayat 23. Ada juga surah At-Tur ayat 52, surah At-Tur surah ke-52 ayatnya ayat ke-40. Kemudian kita teruskan topik berikutnya ini indeks kurangnya bagus ada topik-topiknya. Yang lain juga sangat bagus tapi kadang-kadang isinya padat tapi susah nyarinya. Susah dalam artian tidak ada topik-topik seperti ini. Ini ini bagus sekali. Walaupun harganya relatif jauh lebih murah daripada yang lain. Ini hmm, kertasnya murah ini karena kertasnya aja kertas koran <laughs> yang lepas-lepas. Tapi bagus nih isinya, saya Mudah mencari untuk kita kalangan awam mudah. Yang biru juga bagus itu ya. Tapi kadang-kadang kalau yang pemula bingung karena di situ nomor semua. Padahal itu lebih mudah, lebih mudah ya nanti lah ke sana. Ini dulu. Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib. Nah, lihat surah Al-An'am ya. Nah, jadi jangan sombong manusia itu ya. Mengaku tahu ini, tahu itu. Nabi aja tidak tahu tentang apa yang akan terjadi hari esok atau tentang hal-hal yang gaib. Kalaupun Nabi tahu, itu ada wahyu dari Allah. Sudah al, surah ke-6 sudah ya, Al-An'am ayat yang ke-50. Surah ke-6 hmm, ya, belajar mencari Al-Qur'an nanti alhamdulillah bersih pari nggak pernah dibuka <laughs> bukan alhamdulillah itu mah itu mah ya kita takut Quran melaknat udah dibeli nggak pernah dibuka ada ayat 50 nah ada ya Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib nanti setelah saya sudah pesan ini buku ini di Pekalongan yang cetakannya susah Pekalongan eh Jawa Timur ya ini Artamaka ini bagus sekali bukunya Surabaya itu itu belum ada. Jadi kalau yang belum ada dicatat aja. Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib. Surah ke-6, surah Al-An'am ayat 50. Kita baca ya. Jadi sekalian uh, nyari indeks Quran, sekalian belajar baca, di disisipi tajwid. Itu ya. Mhm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulia kul itu lamati ketemu lam itu ya yang saya katakan idgom. Idgom hukum lamati. Itu. Ini lamati ini biasanya dikata fiil di lam Ya di lam Nah, kalau lamati ketemu selain lam dan ra jadi idhar. Ini idgom. kulia la la mantubi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad jaiz munfasil. قل لا أقول لكم عندي خزاء خزاء خزاء Khaza madu wajib mutasil Karena mad itu ketemu hamzah khazainullahi wa la a'lamul ghaib ولا أعلم الغيب ولا أكون لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون Kita lihat pertama sama ya Tuntunan-tuntunan dalam menghadapi masyarakat Katakanlah aku tidak uh, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku. Tuh. Dia Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi tentang hari esok yang gaib kecuali dengan diberitahu oleh Allah. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku adalah malaikat. Bukan. Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita walaupun beliau diberi kelebihan, maksum terjaga dari salah. Kalau ada setiap kekeliruan, kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. <clears throat> Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Gitu. Ya. tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini umumnya dukun itu bohong. Kalaupun dia benar itu seribu satu. Babali dogan kalau kata orang Sunda. Ngelempar seribu batu yang kena satu. Gitu. Kok dia tahu sih? Saya lagi datang ke mbah itu. Tiba-tiba kata mbah itu. Tadi malam, eh, tadi kamu di jalan ke Sandung ya? Terus kamu ditolong ya oleh si bapak-bapak Terus kamu ngas kamu ngasih uang ya sekian. Kok dia tahu? Ya iyalah, itu kan hal-hal yang jelas. Itu setan jinnya dia bisa mengetahui gitu. Tapi di, di luar itu tidak tidak tahu tentang nasib seseorang kapan dia hidup, sampai kapan dia meninggal, sampai kapan rezekinya seperti apa. Hanya Allah lah yang tahu itu ya. Gitu. Kalaupun ada orang yang dikasih tahu, itu karena Allah juga. Nah, pas saya menyampaikan ini, ada beberapa ibu dan bapak yang telepon saya. Itu ya. Pak Hari, Pak Hari, betul saya mengalami sendiri Pak Marsidi. <laughs> saya mengalami sendiri kata seorang ibu. Saya diberi kelebihan oleh Allah. Kok bisa tahu itu, Tiba-tiba ada orang, saya bilang, "Ibu, ibu jangan jangan jalan ke tempat sebelah sana ya, Bu ya." Kenapa? Ya enggak apa-apa, jangan aja dia nggak nurut nggak lama kemudian dia ketabrak kata saya jadi nyeri kata tapi saya kalau mau ngomong juga gimana kata ya uh, iya, eh, dia minta nasihat ya gimana Pak Ari kalau seperti itu ya itu kan kelebihan dari Allah ya kalau memang itu kadang-kadang tapi itu bisikan itu kadang-kadang juga dari setan hati-hati ini diam-diam aja kembalikan kepada Allah ya Allah kalau memang ini ilmu dari Engkau ya Allah hmm, ya terima kasih ya tapi kadang-kadang dia nggak tenang gitu. Jadi tahu apa ini. Itulah. Ya, ada beberapa memang diberi kelebihan seperti itu. Kalau saya mah nggak tahu apa. Ada ya tetangga saya juga sadar seperti itu. itu Pak hari ini kayaknya begini begini. Iya gitu. Tapi kita tidak boleh percaya begitu saja karena itu khawatirnya dari setan. Ya ini Nabi Muhammad aja tidak tahu. Ya, kalaupun Nabi Muhammad tahu, memang diberitahu ada ada wahyu. Kalaupun ada orang yang tahu, kan ada dulu anak-anak anak kecil bisa ngobatin, bisa itu. Karena memang dari Allah. Ya. Tapi itu ujian buat dia dan buat sekitarnya. Kadang-kadang, oh iya saya sembuh karena anak kecil itu. <laughs> Nah, jadi musrik gitu kan. Semuanya karena Allah, dia hanya wasilah aja. Baik, surah ketujuh. Hmm, surah 7 ayat ke 188. Al-A'raf ya. 188. Ada? Nah, ini ya. Ini ingin membuktikan bahwa Nabi saja tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak tahu tentang hal-hal yang gaib. Kalaupun beliau mengetahui, itu ada ilmu, ada wahyu dari Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل Tuh, mati ya, banyak nih Qul la la mad tabi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat jadi mad bin fasil. Lihat ya buku wajibnya halaman 38 nomor 2. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau cetakan Indonesia mah kan itu cetakan Indonesia ini yang saya pegang juga. Mudah. Mad tabi'i ketemu alif mad bin fasil. Mudah kan memang fisiknya alif walaupun itu bukan alif itu hamzah. Makanya dikatakan Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Karena di Alif itu ada Hamzahnya. Gak percaya. Coba lihat Quran Cetakan Timur Tengah. Di sana ada Hamzahnya. <coughs> ya. Qul la amliku linapsi, linapsi, ya, linapsi. Jadi matobi itu. Qul la, qul la amliku linapsi wa la dharra. ولا ضرا إلا ما شاء الله tuh syaa mad wajib mutasil ya karena matobi ketemu hamzah satu kalimat satu rangkaian walau ke walau ke ikhfa nun mari ketemu tak walau kuntu a'lamu ghaiba la <clears throat> la matobi ya tapi ketemu huruf mati jadi las tuh ya kutu كنت أعلم الغيب لاستكثرت minal khair. Itu loh Pak Hari ada titik tiga Apa sih maksudnya? Titik tiga ini boleh berhenti di salah satunya Tetapi tidak boleh berhenti di keduanya Saya kan sudah berhenti di, di satu min khair Berarti tidak boleh berhenti di keduanya Jadi di keduanya harus sambung Kita hanya boleh berhenti di salah satunya وما مسني السوء إن أنا إلا نذير Anaknya kok dibaca pendek? Itu yang kemarin bertanya juga ya. Ana mutakalim wahda menunjukkan arti saya sendiri itu dibaca pendek. In ana in ana illa nadhiru wa bashirun liqaumin yu'minun itu ya 188. Apa katanya 188? Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Tuh. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, pada diri Rasulullah, Rasulullah nggak bisa menolaknya kecuali seizin Allah. Ya. Kemarin kan digambarkan Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi bukannya marah, malah Nabi berdoa. Semoga Nabi tahu bahwa kaum ini tidak belum mengerti, belum paham. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya tuh. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Makanya sekarang kan ada di TV-TV. Kalau kamu tahu, ingin tahu keberuntungannya, gini-gini, silakan SMS. Hati-hati. SMS-nya sendiri sudah judi, sudah tidak boleh. Apalagi <clears throat> minta keberuntungannya, nah ini nggak boleh. Nabi aja tidak tahu. Itu, apalagi kita. Jadi kalaupun ada orang yang tahu, itu memang dari Allah. Tetapi ada juga yang dari setan. Nah ini khawatirnya dari setan. Itu ya. Dan kalau percaya hal-hal seperti itu kan kita jadi sirik musyrik orangnya. Kemudian Nabi Muhammad tidak mungkin lupa terhadap ayat-ayat yang diterima diterimanya. Itu bisa dilihat di surah Al-A'la ya, surah ke-87 ayat 6 dan 7. Coba kita lihat ya. Ini baru sampai sini itu ya. Hmm, waktunya dipanjangin. Iya, nanti ibu ibu dan bapak panjangin waktunya. Setelah ini terusin kan tuh banyak tuh ya. Tuh, sekali lagi kita hanya kami dari kayu manis hanya sebagai perangsang aja. Nanti ibu dan bapak cari sendiri. Kadang-kadang seperti ini menarik tidak menarik, tapi nanti kita banyak tahu. Gitu. Jadi kita sama eh, tentang undang-undang itu, kita tahu tidak harus nanya kepada ahli hukum. Gitu. Kita sudah tahu sendiri, karena hukumnya ada dalam Al-Quran. Ada ya, surah ke-87. Sudah ketemu Al-A'la ini Sabihis ya. Sabihis warabikal a'la. Ayat ke-6 dan ke-7. Apa katanya di sini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamu jahra ma yakhfa. <clears throat> Gitu ya. Kita lihat terjemahnya. Ayat 6 dan 7 kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Tuh, dijaga oleh Allah. Ya. Jadi orang yang selalu menghafal Quran, baca Quran, insya Allah akan dijaga ingatannya. Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Itu dulu ya. Yang mau baca, yuk silahkan ya, sabihis. Jadi, uh, <clears throat> indeks Quran ini membuat kita jadi pintar. Eh, kadang-kadang memang jenuh ya kemarin juga ada ibu jenuh parit tafsir betul tapi ibu itu juga memahami ya memang seperti itu hanya formatnya kita jadi hari Senin sama Selasa kita belajar indeks Quran Rabu dan Kamisnya tafsir masih surah Yasin hari Jumatnya tanya jawab ya untuk tanya jawab bisa pakai SMS bisa pakai surat ini enak pakai surat ya tapi kalau langsung udah nanti saya kayaknya harus nyari nyari referensi referensinya dulu agar jawabannya sesuai dengan uh, hadis Qurannya ya ada landasannya ada hujahnya itu ada dasar hukumnya kalau ingin berkirim surat silakan ke Radio Kayu di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 286 Jalan Pisangan Baru Timur nomor 286A ya Radio Kayu Manis itu boleh juga ke kantornya di Radio Kaya Manis, Jalan Pisangan Baru nomor 14. Silahkan ya. Ah, mau fake juga boleh. fake itu 85904783. 85904783 kalau fake ya. Itu lupa hari. Kok di tempat saya susah ada kayak ya Mohon maaf ini ya. Ini hmm, karena mengalami kerusakan yang besar dari Pekalongan Jawa Tengah sampai ke Pekalongan nggak ya Pak Ari hmm, nanti tak lihat ya dilihat di sebelah sana nanti baik <coughs> yang ingin baca kami berikan kesempatan di 0812 828 7881 ya 0812 828 7881 mau saran, mau kritik, SMS ke situ silahkan. Mau baca sekarang boleh ya, Sabihis. Nah, Sabihis ini surah ke 87. Saya baca dulu nanti ibu yang ibu dan bapak yang mau masuk silahkan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya kirim Kayaknya ada yang masuk nih. Ya dah. Saya kasih kesempatan aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa ini? Eh, Udin. Di mana Pak Udin? Di Kelapa Dua. Kelapa Dua. Kayu manis bagus di situ? Ini dari dari HP gitu Pak. Oh iya. Baik, silakan dibaca ya sabihisnya ya. Iya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oh, jangan kepanjangan satu alif. A'udzubillah gitu. Jangan au, jangan. Satu alif aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pasti dilatih lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sabihis. Sabbihisma rabbikal a'la allazi ya. khalaqa fasawwa. Kalau tadi Bapak <clears throat> nadanya itu mau berhenti. Kalau mau berhenti, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi panjang. Tapi kalau mau nyambung jadi pendek. Sabih isma rabbikal a'la alladhi gitu. Ya. Mau berhenti apa mau disambung? Sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa Walladhi qaddara Walladhi qaddara Jangan banyak kol-kolanya, Pak. Kol-kolah itu terjadi kalau hurufnya mati. Seseorang disebut almarhum, almarhumah kalau dia sudah meninggal. Kopnya kan hidup itu mah. Biasa aja. Wallazi qaddara fahada. Gitu Pak, jangan dikolkolahkan ya. Lagi. Bukan tahajud itu Pak. Iya, tapi Bapak bacanya dikolkolahkan paham gak maksudnya? Ah, Bukan dikolkolahkan, double iya. Bukan iya, walladhi qada iya. qada qada jangan dikolkolakan biasa aja. Iya, Pak. Walladhi qaddar. Biasa, pastinya iya dong double. Walladhi qaddara fahada. Fahada, fahada. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Ah, sebentar. Itu sudah bagus, tapi di lamnya seperti ditahan sedikit. Wallazi wallazi akhrajal mar'a gitu jangan oh, ya, jangan buru-buru ya. Lagi. Wallazi ah. akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan akhwa. Hu'nya kan panjang. Ada ada terbalik kan? Ada enggak? Domba. Iya, enggak. Ya, Bapak pakai cetakan Timur Tengah ya? Iya. Nah, cetakan Timur Tengah itu hunya ada. Setelah doma di bawahnya ada ada koma kecil kan? Ada gak pasti. Ada, oh, enggak gitu, pasti ada. Kalau enggak ada doma Kalau cetakan kudus itu, Pak. Iya, cetakan juga. Mm -mm. itu ma mansilah kosiro, Pak. Berarti salah di situ. Hunya, hunya namanya masilah kosiro. Walaupun tidak ada yang domah terbalik, tetap itu masilah kosiro. Tahu bapak masilah kosiro? Nah, nah, oh, baik, baik. nah di, di situ hunya itu panjang gini pak ya. Nah bapak kalau ada yang cetakan lain gitu banyak kan kalau ini banyak ini ada ya tapi benerin aja itu iya, ya, ya itu ya, gitu. itu benerin dibetulin ya haknya itu iya. domahnya terbalik. Jadi bahasanya gini pak. Iya. Faja'alahu Hunya panjang satu alif Itu namanya iya, iya. masalah kosiroh iya, Faja'alahu gusa'an ahwa Ya Pak Faja'alahu Faja'alahu gusa'an ahwa Terima kasih Banyak belajar lagi Pak ya Iya Iya Iya Terima kasih Pak Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalaupun tidak ada tanda, kalau kita sudah belajar, setiap ada hadomir, pasti ada yang berdirinya. Kalau dia domahnya tidak berdiri atau patahnya tidak berdiri atau kasrohnya tidak berdiri, itu kalau cetakan jemur Tengah, fathah, setelah fathah ada ada iya kecil. Doma, setelah doma itu ada koma terbalik. Ada koma, oh enggak, koma memang terbalik ya. Koma memang doma terbalik kan. Koma Indonesia kan gitu, koma. Ya, angka 9 terbalik. Atau fathah, setelah fathah ada alif, pasti ada. Kalau nggak ada, berarti dia salah cetak. Atau memang dianggap kita sudah paham. Karena setiap hadomir itu pasti mansilah kosiroh. Kecuali sebelumnya ada huruf mati dan sesudahnya huruf mati. Mansilah kosirohnya tidak jadi mansilah kosiroh. Assalamualaikum. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Adham di Pulau Empang, Bogor. Oh, di Bogor. Baik, silakan. Eh, Radio Kayu Manis ke Bogor cukup bagus, Pak? Uh, untuk saat ini cukup bagus, Pak Ari. Hmm, padahal pagi yang kecil nih ya. Baik, Pak Adham silakan, Mangga. Uh, eh, diteruskan ya, Pak ya? Ayat yang ke-8-nya. Sanukoriu. Uh, ya. Ayat yang ah. ke-6 ya, ya ya. Sanukoriu. Ya. Hmm, baik, silakan. A'udzu billahi minasy rajim. Bagus tapi di A-nya gini, Pak. A'u, alif dan ain. A'u gitu. Ya, seperti kemarin kurang terbuka Pak ya. Ya, di ain ya. tuh Pak, di ain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah kenal huruf tapi bacanya enggak gerenjang ya kalau orang sering Ya, dengar. benar Bapak, saya mau ah. <coughs> dikit ya, diterusin. Jangan gerenjang ya. Kalau kerjanya kan gini. Sanuqari'uka fala tansa. Coba Pak. Sanuqari'uka fala tansa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Biranya pendek. إنه إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر agak buru-buru. فذكر fadzakir in nafa'atil zikra. فذكر Fadzak إن fadzakir fadzakir nyamber. Fadzakir ada tasdid kan di situ. Fadzakir in nafa'atil zikra. Lagi. فذكر إن نفعت الذكرى ويتجنب wow wa yatajan. ويتجنبها الأشقى Shinnya besar, sin titik. Wa yatajannabuhal ashqa. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى Terima kasih Bapak. ya. uh, saya terus terang ya uh, ikut-ikutan di mana-mana. Mm-hmm. Saya ingin sekali uh, ikut di sini ini kenapa? Ingin disalah-salahin. <laughs> Iya. <laughs> Jadi di tempat-tempat lain itu saya tuh lancar-lancar aja gitu iya, ya. Jadi saya tuh senang kalau disalah-salahin ya. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri khas saya. Jadi kalau kayak Pak Pak Ibrahim Karim Pak mah bagus kalau orang yang salah disalahin. Iya Bapak, kalau enggak kan yang dengerinnya dosa semua. Jadi kalau nyalahin itu nunggu selesai lupa gitu ya. Itu itu sudah pengalaman. Jadi kalau ada yang salah langsung ditembak. Nah, tapi kalau memang susah ya sudah dikasih kesempatan. Alhamdulillah lah ya. Eh, saya juga bukan yang terbaik. Lagi belajar sama-sama. Baca Quran itu aduh perlu waktu gitu ya. Makanya kalau ada orang dua, dua jam bisa baca Quran mah bohong gitu. Tapi itu motivasi untuk belajar bolehlah ya. Semuanya harus e, belajar dulu. <clears throat> Ada seiring waktu. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Betul. Uh, mau ikut baca itu bisa nah, Pak Oh silahkan Mangga. Siapa ini? Dari Heru. Pak Heru. Ya radionya dimatiin aja di sana ya. Iya, Bapak dari telepon aja. Baik, ayat berikutnya ke-14 ya. Sudah baik, ketemu? Baik, baik silahkan. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. la yamutu fiha wa la yahya. Bagus, hanya ada deh ya Pak ya. Iya, ah, fiha hadada. Tumma Tumma la yamutu fiha wa la Jadi kalau Bapak baca begitu hanya sama. Hanya beda yang pertama gini. Bapak radionya dimatiin aja, dengar di teleponnya. Baik, Pak. Tumma la yamutu fiha fiha wa la yahya. ثم لا يموت فيها ولا يحيا Nanti dilatih hadadanya ya. Terus ini. Qad aflaha man. قد أفلح من Hanya pendek. Hanya pendek. Qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى Mangnya jadi ifa. Qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسمه Ma rabbihi. وذكر اسم ما رب- ربه فصلى Jangan pasalah ya. Pasola. Jangan pasolah. Fasolla. La. Di, di rem. Nah, Bapak masih ada haknya tuh. Fasolla. Bukan. Fasola Fasola Musola. Bukan musolah ya. Musola. Kita kan musolah ya. Itu ya suka salah kaprah. Baltu siru. baltu siru nal hayat dunya. Wal akhiratu Wal akhirat Wal akhirat Wal akhiratu khairu wa abqa. Terus, bapak mau wa'ab kok? Gak sadar ya. Jangan ada hanya wa'ab kok, wa'ab kok, koko. Nah, begitu. Inna. Inna hadza lafis. Suhufin. Inna hadza lafis. Inna hadza lahafis. Bukan bukan ha itu mafa. Inna hadza lafis suhufin. Inna zala fis ula terus suhufi Ibrahim wa Musa Alhamdulillah Bapak sudah kenal huruf tinggal memperbaiki dikit-dikit ya Baik, Terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah pagi ini. Besok kita teruskan tafsir Yasin ya surah Yasin, tafsir setiap hari Rabu dan Kamis tafsir Yasin. Nah, Yasin selesai nanti Waqiah, Ar-Rahman, Tabalok, dan surah-surah yang lainnya. Kemudian Jumat tanya jawab. Jadi mau lewat SMS boleh, lewat surat boleh, lewat fax boleh atau datang <laughs> langsung juga boleh. Hari Jumat juga kita ada pengajian di Depok ya, Sabtu di Taklim, Ahad juga di Taklim. Silahkan. Uh, eh, untuk tajwid profesional hari Sabtu dan Minggu ya. Kita punya komputer. Nah, mohon maaf untuk ibu dan bapak yang kemarin datang ingin komputernya di, dimasukin data-data kami boleh, tapi uh, komputernya harus diinstal dulu <clears throat> dan uh, font Arabnya ya. Semua komputer bisa, kecuali untuk uh, kamtasianya untuk program bisa bisa menerima apa yang saya sampaikan ini kan ada gambarnya itu bisa ngopi apinya nggak harus gak harus MPEG itu harus pakai program kamtasia. Nah program ini bisa diterima hanya oleh XP aja, yang lainnya belum belum bisa ya. Jadi silahkanlah diinstal terlebih dahulu. Uh, pista nggak bisa, Pista itu sudah saya coba berulang-ulang gagal karena aplikasinya bertentangan. Ada saran, <clears throat> ada kritik, silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Untuk pembacaan Al-Musaful Muratal kita masih ulang yang kemarin. Terima kasih. Bila kita buka hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. di bulan April warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Selasa pagi udaranya sudah mulai normal bagus. Suasananya bagus. Mudah-mudahan semuanya bagus dan untuk Anda yang eh, berulang tahun kami mengucapkan selamat berbahagia di hari ulang tahun Anda, di hari yarak Anda, di hari jadi Anda. Mudah-mudahan Anda yang berulang tahun pagi ini atau hari ini dalam lindungan sehat walafiat kurang satu apapun. Semoga panjang umur, makmur rezeki ya. Dan kepada para pendengar sebelum kami buka telepon kami putarkan sebuah lagu dulu untuk uh, sebagai warming up menghangatkan suasana pagi. Oke? Okay? saja Aku masih punya kesempatan kedua Pasti akan ku hapuskan lukamu Menjagamu, memberimu segala cinta for my silakan di lima atau lewat uh, pesan singkat di lima dengan cara ketik nama Anda spasi alamat spasi dan ucapan untuk siapa ya gitu telepon sudah masuk sekarang halo selamat pagi Radio Kayu Manis Iya, dari siapa nih Mbak? Bu? Dari Retno di Klender. Retno di Klender ya. Yang ulang tahun siapa Ret? Tante Dewi. Tante Dewi. Iya. Iya, silakan. Iya. Uh, semoga panjang umur, hmm. sehat selalu, hmm. dimurahkan rezekinya. Iya. Terus yang sabar ngadepin anaknya. Hmm. Udah deh kita aja. Itu aja? Ini minta lagunya. Apa lagunya? Rosa, takdir cinta. Rosa? Takdir Cinta. Takdir Cinta. Iya. Nanti putar ya. Iya, makasih ya. Yo, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk penelpon selanjutnya di delapan Hmm, ya masuk sekarang. Selamat pagi Radio Kaimanis di sini. Halo. Ya, halo. Selamat pagi Radio Kaimanis. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Romawi nih. Oh, nji. Terus pundi kabaripun saya? Alhamdulillah. Iya. Sehat, Bang Sehat, Alhamdulillah. Bang Tan, ya. sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Yang ulang tahun sinten, Bu? Ingkang ulang tahun menikah. <clears throat> Ibu Hajah Pringgo, Bang Tan. Ibu Hajah Pringgo. Iya, ingat betul. Inji, ingat. Ingkang kaping? Ingkang kaping, anu, Tasik Timur kok. Eh? Nembe pitung dosa enam. Pitung dosa enam, ya? Iya, <laughs> iya untuk baca peringgon Ibu Mami sekeluarga mengaturkan selamat ulang tahun mm-hmm. yang ke-76. Mm-hmm. Semoga panjang umur, mm-hmm. sehat walafiat, banyak rezekinya yang berkah, bermanfaat. Mm-hmm. Mudah-mudahan makin cantik Bang Tan. Mudah-mudahan amin dan pasti itu, pasti itu. Iya pasti bukan pasti ya, mudah-mudahan. Itu, pasti <laughs> itu, bukan mudah-mudahan itu. bukan mudah-mudahan, ya. benar pasti. Makin cantik, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridho dan lindungannya Bang Tan. Amin. Pokoknya Bang Tan masih ingat sama Bang Tan. Alhamdulillah dan masih diingat-ingat. Salam untuk Bang Tan. salam, Terima kasih dan tetap sehat ya. Salam balik untuk beliau ya. ya. Hmm. Terus yang kemarin Bang Tan, hmm. cucunya Bu Yuyum. Siapa tuh? Randy yang pertama ulang tahun yang ke satu ya. Randy. Ya. Cucu yang pertama? cucu pertama ulang tahun yang pertama yang hmm. Jadi ibu kali ya. Iya, iya jam itu baru punya cucu satu Randy ini. Eh udah punya cucu lagi bukan bukan baru. Oh iya. ya untuk Randy Bu Mami sekeluarga juga ucapkan selamat ulang tahun sayang. Semoga panjang umur sehat walafiat banyakkan rezekinya yang bermanfaat juga hmm. e, menjadi anak yang soleh berguna bagi nusa bangsa dan agama berbakti kepada kedua orang tua dan Eyang eh, yang putrinya. Iya. Terutama yang putrinya itu yang ngomong. Iya, biasa itu. Uh, uh. Mm. Yang di depan siapa Bang Dan? Andi Pranasta. Mas Andi ya? Iya. Mas Andi tolong lagunya untuk mempersembahkan <laughs> untuk baca peringgan nih. Alhamdulillah Bang Dan. Hmm. sugeng ngaya itu Bang Dan kalian hmm. Mas Andi. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, pesan singkat ya. Eh, selamat pagi Om, ini Rina mau mengucapkan selamat ulang tahun uh, buat keponakanku Apriliansyah Saputra yang kedua tahun Dorodan Dorotan 6. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi anak yang seleh uh, dan tambah pandai. Uh, jangan gigitin orang ya berbakti kepada kedua orang tua request matahariku dari Agnes Monica mengucapkan terima kasih selamat tugas sampai tuntas terima kasih kembali kita nikmati lagu dulu ya dari Rosa ya Thank you.